Hai para jomblo-jomblo, tenang. Allah bersama kalian. Takbir. Kuat takbir jomblo. Iza, hai bapak-bapak, hai ibu-ibu yang punya anak gadis, dengar baik-baik. Iza ja'akum man tardawna dinahu. Oh. Kalau datang kepadamu laki-laki, baik agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, baik agamanya, baik akhlaknya, dua saja. Jangan kau cari macam-macam, dua saja. Baik agamanya, baik akhlaknya, fazawijuhu, nikahkan dia dengan anak gadismu, nikahkan dia dengan adikmu, nikahkan dia dengan cucumu. Illa taf'alu, kalau itu tidak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arif, akan terjadi fitnah yang besar. Kalau mahar mahal, maka zina murah.